Nah, akan nikmat yang sangat besar. Naam, berupa nikmat nikmatul Islam, nikmatul iman. Naam. Dan nikmat dimudahkannya kita untuk beribadah. Nah, mudah. Nikmat al-amn, keamanan, ketenangan, ini nikmat yang besar, ya ikhwah. Yang sepantasnya patut kita sangat mensyukurinya. Nah, karena kan nikmat ini keamanan dengannya kita dipermudahkan sekian banyak kemaslahatan. Nah, ya, baik dari sisi dunia, terlebih lagi dari sisi ibadah, agama. Nah, sehingga sepantasnya kita mensyukuri dan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur ni'mah tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena <clears throat> bisa saja Allah Subhanahu wa mencabut nikmat kalau seorang hamba <clears throat> tidak mensyukurinya. Nah, dan sangat kita khawatir ya, sedihkan, takutkan bagaimana nikmat tersebut hilang. bagaimana yang terjadi Nah, pada saudara kita nah, di Palestina ya. Nah, jangankan mereka berpikir bisa makan minum bisa tenang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, bahkan untuk memikirkan untuk bisa masihkah bertahan hidup besok mereka iya dipenuhi dengan ketakutan sehingga patut kita mensyukurinya di antara bentuk syukur kita panjatkan ibadah nah ibadah adalah sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa nah bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada keluarga Nabi Daud. Nah, Nabi Daud dan keluarganya. Untuk bersyukur dikala Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka sekian macam nikmat. Wali Sulaiman riha wuduha syahru wa ru'ahu syahr. Wasalna lahu ayna al-fitr. Wa min al-jinn man ya'malu bayna yadayhi bi'inni Wa man yazid minhum an amrina nuzidhu min azabis sa'ir. Rizqu rizqu hmm. min ayyamis sa'ir. Ya'maluna lahum ma yasha'u min mahariba wa tamasil wa difanin kal jawab. Wa quduri rasiyat. I'malu ala Dauda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, syairnya i'malu ala Dauda syukran. Setelah Allah menyebutkan sekian kenikmatan oleh Sulaiman riha wuduha syahru warwahuha syahr dan kami berikan untuk Sulaiman Riyah. Subhanallah ya. Ini adalah kendaraan yang belum ada tandingannya sampai saat ini. Inilah kenikmatan yang sangat besar Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kami berikan untuk Sulaiman Ar-Ruih. Amin. Uduha syahr wa ruahuha syahr. Yang pagi dan sorenya. Paginya perjalanannya dengan kecepatan seperti orang Perjalanan dalam perjalanan sekolah. Nah, demikian juga terkala ya melakukan perjalanan sore hari, pagi dan sore. Iya, luar biasa. Pagi dan sore memberikan dua bulan perjalanan. Wasalna lahu ainal kitara. Dan kami, naam, lembutkan. Iya, untuknya ainal kitar. Ain al-kitar ini segala macam bentuk logam. Heran logam. Waminal ini ma melubai naya yadihi bi'izni rabbi. Dan dari jin ada yang bekerja di hadapannya dan izin Rob. Tunduk. Tunduknya para jin terhadap beliau. Wa yazik minhum an amrina nuzikhu min azabis sayyi. Dan siapa saja di antara mereka tadi yang berpaling dari perintah kami akan kami timpakan pada mereka azab yang azab istair. Iya. Yeah. يأملون له ما يشاء من tamasilah wajibana وجفانا كالجواب جفان kaljawab. para jin tadi pun bekerja untuknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya berupa maharib membuat bangun-bangun besar tamasil nah ini di zaman dahulu ya misal patung-patung wajifani -patung. jawab kolam-kolam yang besar iya jifan wadah ya seperti kolam. Nah, wakuduri rosyad. Nah, malu ala Dawud syukro. Nah, kuduri rosyad, kudur ini ya. Kudur yang tadi. Wadah, kider. Itu periuk yang yang besar. malu ala Dawud syukro. wa qalilun min ibadiy syakur. Amalah wa'ya. Warga Daud sebagai bentuk rasa syukur dan sangat sedikit sekali dari kalangan hamba kami hamba ku yang bersyukur nah demikianlah i'mal beramalah lakukanlah ibadah amal soleh tersebut sebagai bentuk rasa syukur sangat sedikit kalau seorang diberikan nikmat kadang mereka kufur ingkar wa'iyazillah lalai nah dalam keadaan nikmat nikmat yang hakiki, nikmat yang terbesar itu sunnah ibadah. Nikmat yang padanya lang tidak ada kemudaratan ya. Tapi kadang manusia lalai ataupun lemah, malas. Nah, tidak seperti nikmat-nikmat dari sisi perkara dunia. Kadang baliknya dia bisa melalaikan. Nah, mereka itu para ulama mengatakan, kalau nikmatin la tuqarribuka ila Allah bahwa baliyah. Segala macam bentuk kenikmatan. Kenikmatan apa? Yang hanya bisa mendekat kepada Allah. Nikmat iwan. Nah, adapun kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah. Segala macam bentuk kenikmatan la tuqarribuka ila Allah. Tidak, kemana kenikmatan tidak tidak semakin membuat semakin dekat kepada Allah Subhanahu pada hakikatnya dia balik kebencana Nah, alhamdulillah. Sehingga pantasnya kita bersyukur terhadap nikmat, nikmat yang Allah berikan. Ya kita berharap apa yang Allah janjikan. Naam, lupa. sad, sada. Oh ya, Allah akan tambahkan. Tambahkan nikmat bagi hamba ya bersyukur. Nah, Ahibatikillah, a'azakumullah di malam pagi yang <laughs> eh, di malam pagi di malam hari ini yang agak dingin ya. Nah, entah atau ini perasaan anda saja, sepertinya memang dingin. Nah, agak terasa dingin. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Qaulus Jadid fi Maqasid Tohir Nah, yang mana kitab ini merupakan syarah kitab Tauhid Nah, kita syarah hmm, syarahnya sendiri karya Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir Sidi. Nah, yang syarah kitab Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Pembahasan kita membahas kitab ini masih pada pembahasan bab manhaj ke tauhid dakhal jannah bi hisab. Nah, siapa yang merealisasikan tauhid secara sempurna Misalnya dia akan masuk dalam jannah dengan tanpa dihisab. Subhanallah. Dan kita telah melewati sekian masail. Terakhir, nah kita telah menyelesaikan masail yang ke-10 ya. Fadlu ashab, fadilatu ashabi Musa alaihissalam. Fadilatu ashabi Musa alaihissalam. Nah, baiklah kita akan melanjutkan masail yang selanjutnya yaitu masail yang ke-11. al hadiyat asyara. Ardul Umami alaih. Nah, kita baca. Qala mu'allif Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, mengarang kitab, kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Nah, masail al-hadiyat asyarah. Masail yang ke-11. Arul umami alaih. Diperlihatkannya umat-umat kepada dia, kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Allah ya. Ini ya di antara utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah perlihatkan kondisi kelak yang akan terjadi pada hari kiamat. Para umat-umat yang ada. Tatkala Allah bangkitkan dengan kondisi mereka bersama para nabi-nabinya. Ada yang mengijabai istijabah dakwatihi. Iya, seruan dakwah para nabi tadi. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sangat sedikit, bahkan ada yang tidak ada. Subhanallah. Nah, sehingga nah, inilah di antara fadilah Nabi dan tentunya sangat banyak faedah pada bab ataupun hadis yang membahas tentang bab ini. Nah, kita baca juga penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Saini untuk kita lebih menambah faedah terkait masail ini. Kala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Saini nah di dalam kitab nah Al-Qaulul Mufid ya. Nah, juga merupakan syarah dari kitab Tauhid. Kata beliau, Arwa umami alaihi alaihi wassalam, haza lahu idatan. Nah, terkait hal ini ada dua faedah. Padanya terdapat dua faedah. al faedatul ula, faedah yang pertama, tasliyatul Rasuli alaih salatu wassalam. Nah, diperlihatkannya umat-umat ini ada dua faedah. Ada faedah ya. Tentunya sebenarnya ini bukan pembahasan ya. Nah, mungkin beliau akan menyebutkan faedah yang besar apa yang beliau lihat di sana. Nah, yang nampak dan juga sangat bagus, sangat penting. Ya. Tidaknya Setidaknya ada dua faedah. Peda terulah, faedah yang pertama tasliyatu Rasuli alaihi salatu wassalam. Sebagai, sebagai bentuk tasliyah. Menghibur Rasul. Nah, nah ini. Rasul juga manusia ya. <laughs> Nah, Rasul punya perasaan. Apalagi kita. Nah, kita hambanya yang sangat lemah lemah sekali. Nah, lemah dengan ujian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami ujian, kesedihan, kegoncangan tatkala tatkala beliau berdakwah. Nah, menerima sekian macam nah, gangguan. Al-adha, intimidasi, permusuhan, nah, dan di ya awal-awal dakwah sangat sedikit orang yang mengijabai dakwahnya. Bahkan dia dimusuhi oleh orang-orang yang dahulunya mencintainya. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari kalangan keluarganya, pamannya menjadi musuh terbesar. Nah, bagaimana? Betapa tidak sedih ya. Nah, maka kata Syekh Muhammad bin Salih al saymin sebagai bentuk Allah naam mengobati, menghibur kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antaranya dengan ditampakkannya, ditampakkannya umat umat-umat terdahulu, umat-umat para nabi yang nanti kelak akan Allah kumpulkan di hari kiamat. Hai surah minal anbiya man laisa man laisa ma'ahu illa ar-rajul war Di mana tatkala Allah SWT nah, biarkan kepada beliau. Nah, kalau beliau melihat tadi, para nabi, para nabi yang ada terkala dibangkitkan nanti, saya sama kamu illa ar-rajul wa rajulain. Nah, tidak ada pengikutnya. Nah, kecuali hanya satu atau dua. Waminal anbiya'i, waminal anbiya'i man sama ma'ahu. Man laisa ma'ahu ahad. Subhanallah. Bahkan ada yang tidak ada satupun pengikutnya. Nah, ini pasti ya, Nah, <laughs> iya ini terjadi juga terjadi pada kita. Kalau kita mengalami ujian juga dalam dakwah ini. Nah, adanya perselisihan, permusuhan, upaya-upaya menjatuhkan, memisahkan diri, nah, dan segala macam bentuk bisa dikatakan kezaliman ya. Nah, tentunya kita akan merasakan hal yang serupa, kesedihan. Nah, sehingga di antara faedah yang penting juga pentingnya kita pelajari din, kita membaca sirah. Nah, bagaimana perjalanan Rasul, perjalanan Rasul. Ini sebagai bentuk tasliyah. Hiburan juga ya sesuatu yang bisa menyemangati, nah atau mengobati kesedihan apa yang ada pada kita. tidak bidzalik alaih salatu wassalam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun terhibur dengan hal tersebut. Oh ya kul, beliau beliau mengatakan ini sebagaimana di dalam firman Allah SWT surah Al-Ahqaf ayat ke-9. Makun subir'an minar rasul. Aku, karena aku Aku bukanlah yang pertama dari kalangan Rasul yang merasakan ujian yang semisal. Nah, sudah ada. Demikian kita, ya. Kita mengalami kesedihan, ya Allah. Nah, kemarin, nah, sebelum ada perpecahan ini, persisian ini yang salim lumayan, ya. lumayan banyak. Nah, baru kritis, tapi sambutannya banyak. Nah, yang ikhwah Nah, ya, akhwat dan umahan luar biasa. Setelah ada persisian dan segala macam upaya mereka untuk menjauhkan nah terang-terangan tahzir, masya Allah. Nah, dari dari ya orang yang selayaknya yang seharusnya mereka jadikan teladan. Nah, tentunya sebagai sebuah kezaliman ya, kezaliman terkala tidak disertai dengan alasan yang syar'i, puja, tazir saudaranya. Nah, sebagai bentuk kezaliman. Beda halnya dengan kala itu memang benar-benar di atas usia ya, di atas ilmu, lagi di atas tinggi ulama. Nah, tazir memang ada pembahasannya dalam syariat. Nah, nah kita demikian juga ya. Kalau kita merasakan ujian dari sisi dakwah, kita baca sirah. Nah, jadi bisa mudah-mudahan bisa menegarkan, menguatkan hati kita. Nah, itu faedah yang pertama dari Ardul Umam. Lihatkannya umat-umat. Nah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, faedah yang kedua, al-faedah tusaniyah, bayanu fadilati alaihi salatu wassalam Nah, sekaligus, dikelihatkan umat ini, nah, orang jelaskan tentang keutamaan beliau, kemuliaan dia. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Haitsu kana aktsaruhum atba'an wa afdalahum. Mana iya. Zaman beliau pada umat beliau adalah umat yang aksarhum aksarhum atba' atba'an umat naam beliau nabi dengan pengikut umat yang terbanyak subhanallah bahkan paling utama subhana Abdalhum. Nah. Hmm, ya luar biasa ya. Nah, bagaimana yang disebutkan pada hadis yang kita baca sebelumnya. Nah, awalnya diperlihatkan berapa nabi, nabi yang hanya diikuti beberapa orang, mulai agak banyak. Nah, dan dia merasa dia sangka itu umat beliau. Ternyata umat dari Musa. Ternyata umat beliau lebih banyak lagi. Bahkan dijelaskan di antara mereka ada yang keutamaan. Si Allah SWT. Nah, yaitu apa? Nah, mereka masuk yadkhuluna jannata bighairi hisabin wa hisab. Masuk langsung. Belum jannah dan tanpa hisab, tanpa azab. Nah, itu orang-orang yang tawakalnya hanya pada Allah SWT. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون Allah. Nah, dijelaskan Mas. Dari kalangan umat Rasul ada yang seperti itu. Ingin menunjukkan keutamaan yang besar. Kemuliaan yang besar pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kesuksesan dakwah Rasul ya. Umat beliau adalah umat yang terbanyak, bahkan umat yang terbaik dari sisi akidah, dari sisi tauhid, dari sisi penghambaan, bersandar pertama kepada Allah SWT. Nah, tentunya Allah sangat mencintai hamba hamba yang sangat merealisasikan tauhid secara sempurna. Maka hak Allah. Ya, masuk termasuk keutamaan hak Allah. Dan nah, kalau hendak masukkan mereka ke dalam jannahnya dengan tanpa isab dan tanpa azan Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini faedah yang ke-11 kita lanjut atau masail yang sebelas. Kita lanjut masail yang selanjutnya. Masail yang kedua belas. Asalnya ta'asyarah. Nah. Masail atau faedah yang kedua belas. Anakula umatin <clears throat> tusyaru wahdaha ma'anabiha. Nah. Maksudnya masing-masing um, umat mereka mereka akan dikumpulkan. Nah, sendiri-sendiri bersama para nabi mereka. sama nabi mereka. Nah, nah, pada apa yang kita baca dalam hadis yang kita telah dengar sebelumnya hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, misalnya sebutkan ya. Nah, bahwasanya para nabi-nabi Nah, para umat-umat tadi tatkala Allah peringat perlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para nabi. Nah, yang النبي ma'ahum معهم رهطا hmm, ah. kemudian lihat nah, tiba nampak Nabi yang dia berjalan nah bersama sekelompok orang ya pada riwayatnya Uhaib Pak nah dengan tazkir yang meru berjalan nah, ya kan nah, ini kelompoknya Wan Nabiu nah Yamuruna atau wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani. Yang bersama beliau hanya satu atau dua orang. Bahkan Nabi yang tidak ada pengikutnya. Subhanallah. Nabi satu itu ya. Nah, alaihissalam. Seolah semoga keselamatan untuknya. Nah, tidak ada pengikutnya. Ikhlas. Artinya kita sangat bersyukur ya. Bagaimana? Nah, permusuhan umat Nabi dahulu besar dan kuat. Bahkan ada yang tidak menerima dakwah Nabi sama sekali. Nah, <clears throat> nah Nabi sebagaimana yang disebutkan tadi dibangkitkan, dikumpulkan bersama para pengikutnya. Nah, Semin juga sedikit menambahkan nah pesan beliau dikaulihi wa Nabi ya wa ma'ahu rojulu wa rojulai. Nah, bagaimana yang tadi kita katakan? Dan aku melihat Nabi dan yang bersamanya hanya satu dua orang. Walaula anak kula nabil mutamayyizun anin nabil akhar. Nah sekiranya ini penjelasan saya ini nah. Sekiranya pada masing-masing nabi tadi tidak naam mutamayyiz. Dibedakan dengan nabi-nabi yang lainnya. Lah Lahtalatu ba'dhum ba'd. Nah, ini saya ya tercampur. Rasul nggak bisa tahu kan? Nah, nggak bisa tahu mana nabinya, mana pengikutnya, Nah, mana-mana pengikutnya, ia ya tercampur semuanya. Nah, dilihatkan satu, kemudian diperlihatkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Nah, dilihatkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Hadza Musa wa Nah, Nah, alaihissalam menunjukkan adanya nah mereka dibedakan ya walam ya'rafil walam ya'riful asba atau malam yu'raful asba'u min ghairi min ghairi asba. Tidak ketahui mana pengikut, mana yang bukan pengikut. Wa dulu zalika li Allah Subhanahu wa taala dan juga yang menunjukkan tentang hal firman Allah Subhanahu wa taala wa tara kulla ummatin jasiatan kullu ummatin tub'a ila kitabiha. Nah, surat Jasiyah ayat ke 20, 28. Dan melihat melihat kullu ummatin jasiyah masing-masing umat, nah masing-masing umat ya, ya. Dan kalian berlutut. kalau umat itu doa kita lihat dan masing-masing umat mereka disuruh untuk melihat kita catatan amalnya. Fa innahu yadulu ala anna kula umatin takunu wahdaha. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa masing-masing umat tersebut mereka sendiri-sendiri ya. Nah, masing-masing. Nah, ini faedah ya ke-12. Nanti akan dibangkitkan subhanallah ya bersama nabi mereka masing-masing subhanallah nah faedah yang ke-13 asal kata asyara kilatu manistajabal anbiya manistajabal istajabal lil anbiya sedikitnya orang-orang yang mengikuti para nabi sehingga jangan jangan merasa kecil hati ya nah berkecil hati terkala dakwah itu belum langsung ada penerimaan. Dan jangan sekali lagi. Ya, jangankan kita. Para nabi, bahkan nabi. <laughs> Iya. nah, nabi itu Allah pilih langsung ya. Nah, Allah pilih langsung. Adanya mereka Jibril yang menyampaikan wahyu ya, dari Allah. Ini makhluk pilihan yang luar biasa ya. Bukan manusia biasa. Nah, itu pun tidak ada yang tidak ada pengikutnya. Nah, dan di sini statement tidak begitu memberikan penjelasan yang cia ya. bahwa mihun min qawli sangat jelas kata beliau dari sabda Rasul wan nabiyyu wa ma'a rajulu wa rajulani wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Nah, bagaimana yang dalam hadis? Nah, dan juga nah, kita artinya lanjut kepada masail yang ke-14 atau asyarah atau Rabi'atul asyarah anna malam yujibhu ahadun ya'ti wahda. Nah, maksudnya Nabi yang tidak ada pengikutnya, tidak mengijabai, tidak nerima seruan dakwanya, nah, tidak satupun ya'ti Dan Dia pun nanti akan datang bukan sendiri saja. Sendiri nabinya, subhanallah. Nah, alaihissalam. Semoga Allah timpakan, Allah curahkan rahmat, keselamatan terhadap dia. Nah, sama juga ya, di sini tidak ada penjelasan yang lebih rinci ya dari Sufyainin. Dikaulihi wa nabiyyi wa nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Nah, misalnya berdasarkan hadis yang telah kita baca. Kemudian kita lanjut al-khamisata asyarah. Nah, masail yang ke-15 ini yang ada penjelasan dari Sesingin ya. Lumayan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan <clears throat> masail atau faedah yang ke-15 samaratu ratu hazal wa huwa adamul ikhtirari bil kasrah wa adamul zuhdi bil qillah. Nah, ini penting ya. Ini terlebih zaman kita ini ya. Nah, terkait ini terasa kita. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Samaratu hadzal ilm. Buah dari ilmu ini. Nah, apa itu? Bahwa ada ikhtirar bil kasrah. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Iya. Wah, oh, kami banyak pengikutnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Nggak usah bangga, terlalu bangga. Nggak usah sombong. Nah, nanti kita akan sebutkan, semoga Allah mudahkan, sekian dalil. Sekian penjelasan terkait hal ini. Ya, jika mencukupkan waktu ya. Nah, <clears throat> nah jangan tertipu dengan banyaknya jumlah. Wa ada muzuh di pilkilla. Jangan terkecil hati. Meskipun sedikit, jumlah yang sedikit. Nah, ini pada yang ke-15. Nah, selesai mengatakan, ya, kita baca penjelasannya. Fa innal kasrata takunu balalan. Karena ya jumlah yang banyak terkadang sesat. <laughs> nah, ya hati-hati ya. Dan ini banyak. Waliyahbillah. tema dengan kesesatan yang parah. Ataupun pada mereka ada sisi penyimpangan. Telah bergeser akidah ataupun manhaj mereka. Prinsip mereka. Nah, banyak pengikutnya. Waliyahbillah. Allah sebutkan Allah SWT Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait hal tersebut dalam surat Al-An'am dalam firman yang surah Al-An'am ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in huti man fil ardh diluka an sabilillah." Sekiranya kalian huti min fam man fil ardh mengikuti manut, membebek, ya, ikut-ikutan man fil ardh kebanyakan orang di permukaan bumi ini. Ya, kerjaan mereka diikuti segala kendak. Yang penting banyak, ya. Orang banyak melakukannya, diikuti. Apa kata Allah Subhanahu Yudhillu ka'an sabilillah. Ya. Bisa menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, ini ini Allah yang memberikan memberikan penjelasan. Nah, bagaimana? Nah, di antara hikmah ayat ini kebanyakan ya hambanya. Meskipun sangat disayangkan, sedih kan ya? ya di permukaan banyak ya tidak mengikuti jalan Allah sesat artinya Alhamdulillah. Nah, ini yang terkait dah Kita beliau juga wa aidan angka satu min jihatin ukhra. Nah, jumlah yang banyak ditinjau dari sisi yang lain. ia ikhtar al-insanu bi kasratihi wa dhanna annahu lam yughlab lam yughlab lan yughlab atau annahu mansur ada aidon sababun khudlan. Nah, dan ini demikian juga ada yang lain. Nah, ini ditinjau dari sisi yang lain. Nah, tentunya kita akan sertakan dalilnya ya. <clears throat> dari, dari sisi nah dalil yang tadi atau penjelasan faedah yang tadi. Nah, ini sering dibahas. Ya, dalam bilangan yang banyak itu terkadang bukanlah tolak ukur al-haq. Ya, suatu kebenaran. Bahkan banyak, tidak sedikit. Nah, bilangan yang banyak, pengikut yang banyak itu ternyata mereka adalah orang-orang yang menyimpang, tidak berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama, yang sering tapi banyak orang yang lupa. Eh, Banyak kebanyakan orang yang salah dan mereka tertipu dengan ini. bilang Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan sisi faedah yang lain dari al-kasrah. Jumlah bilangan yang banyak. Dan beliau dan mungkin juga wa Al-kasratu min jihatin ukhra idza ikhtarul insanu bi kasrati apabila manusia tertipu dengan jumlah yang banyak tadi. Nah, bi kasrati wa zana annahu lan yuklaba. Dia menyangka, "Oh, ah, kita ini tidak akan kalah." Nah, ya. Wa au annahu mansur atau wah kita pasti akan ditolong. Ini dari sisi yang lain. Ya. Nah, dari sisi yang lain. Kalau tadi di atas al-haq. Dia merasa ini waliyahzubillah menimbulkan sisi sifat sombong ya. Wah, kita tidak akan kalah gitu. Nah, pasti kita akan ditolong. Bahasa Edon sababun di khudlan. Ini juga menjadi sebab nah kita beli kudelan. Nah, kudelan ini yaitu keterlantaran. Nah, hilangnya pertolongan, rahmat dari Allah SWT. Nah, ngeri ya. Dari mana Syekh Muhammad bin Salam Sengil terbesit terbesit faedah ini? Nah, diantaranya yaitu dalam dalil dan surat atau taubah ayat ke 25 dan sampai 26. Nah, kita baca ya. Laqad Allahu fi mawatin katsira. Sungguh kata Allah SWT. Allahu fi mawatin katsira. Allah telah banyak menolong kalian pada di banyak tempat, di banyak negeri. Nah, Allah tolong kaum muslimin pada saat itu zaman Rasul. Ada, ada perperangan, perperangan, perperangan ada yang ada Allah tolong mereka. Nah, banyak energi. Wa yauma Hunain Allah ingatkan tatkala perang Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Tatkala kalian membuat takjub dengan banyak jumlah kalian. Nah, perang Hunain ini setelah ya tentunya setelah hijrah Rasul, setelah sekian lama Rasul di Madinah, akhirnya kaum muslimin pada saat itu banyak, sudah banyak menerima dakwah Rasul. Maka oleh ingatkan, "Ajabatkum kasratukum." Tatkala kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni antum syai'a. Ternyata banyaknya tadi tidak bermanfaat sedikit pun. Wadafat alaikumul ardu bima rahubat. Sehingga pada saat itu membuatlah sempit, terasa sempitlah bumi yang luas itu. Nah, banyak jumlah tapi wah. Iya, tidak pokok. Pada, pada saat perang bahkan nampak kekalahan di awal. Nah, terasalah sempit mereka. Nah, summa walai tumudirin. Bahkan kemudian di antara kalian terbalik arah kabur dan ini naudzubillah. Balik lari dari medan perang ini dosa besar. Nah, Suma angzalahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Kemudian Allah SWT turunkan ketenangan. Nah, jadi ketenangan nikmat ya. Allah berikan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada kaum mu'minin. Wangzahu dan lam tarawha. Kemudian Allah pun turunkan junud. Tentara yang kalian tidak bisa melihatnya. Subhanallah. Nah, ini ya. Allah turunkan para malaikat. al-ladhi kafaru. Kemudian Allah pun azab Allah hukum, Allah hancurkan orang-orang kufur. Zalika jazaul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kufur. Nah, ini dari sini Allah ingatkan. Dari sini Syekh Muhammad atau Syekh Muhammad bin Salam Utsaimin menjelaskan tentang faedah tadi. Ya, jangan tertipu. Nah, ya, kalau bukan karena Allah, bukanlah apa-apa kita ini. Baik itu banyak ataupun sedikit. Itu bukan salah ukur pertolongan. Tapi pertolongan itu adalah di sisi Allah SWT. Nah, ini. Fal kasratu inna zorna ila ana akra al-ardi dalalan la taksarubi. Sehingga jumlah yang banyak. Apabila kita perhatikan kebanyakan ahli penduduk bumi ini sesat, jangan tertipu. Nah, jangan tertipu. Kalau takul, jangan jangan sampai kalian mengatakan inna nasa al hadza. Ya, semua orang kayak gini. Kayak Kaifa an hum? Ya, masa aku menyendiri dan mereka beda sendiri, tidak mengapa. Silakan mereka semua seperti itu. Kalau sesat jangan diikuti. Mungkin nanti kau dikucil, dikucilkan, diintimidasi. Silakan. Nah, teru أيضا لا تكتروا بالكثرة إذا كان معك أتباع ala al alat Demikian juga jangan engkau tertipu apabila bersama kalian banyaknya orang di atas al-haq. Nah, bagaimana ya penjelasan tadi? Sebenarnya masih ada lagi ya. Nah, ini sepertinya sudah ada azan ya. Nah, sudah ada azan. Nah, fakala mu'alifu lah wajahan. Nah, sehingga ucapan mu'alif ada dua sisi. Rajul awal la naktaru bi kasratil halikin lika panuhlikaka ma'ahum. Panuh, lika ma'ahum. Nah, panuh lika ma'ahum. Yang pertama, jangan kita tertipu dengan banyak yang orang yang yang binasa sehingga kita pun ikut binasa bersama mereka. Yang kedua, ala nakaru bika suatu najil fayal hatna al ijabu binafsi wa adamu zuhdi fil killa ay an la nazhuda bil killa, faqad takunu killatu khairan min al kasrah. Nah. <laughs> nah, jangan kita zuhud dengan atau jangan rasa bangga dengan banyaknya jumlah. Iya. Iya, sebenarnya ada sedikit mungkin untuk penjelasannya kita akan lanjut ya pada pertemuan ke depan berhubung azan kita khawatir nah karena kita di sini masih pinjam juga masjid kita cukupkan dulu ya mungkin itu yang bisa anda sampaikan alaikum jazakumullah khairan wa fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.